Terakhir kita sampai pada penjelasan beliau tentang penyebutan dalil akli bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yatrukna hamalan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, namun tanpa ada hikmah di balik penciptaan itu. Membiarkan kita begitu saja hidup dan meninggal tanpa ada hisab. Itu adalah perkara yang mustahil tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan penjelasan beliau wa ammal aqlu adapun dalil akli yang bisa dicerna oleh akal sehat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita hidup ya sia-sia tanpa ada hikmah tertentu fali anna wujuda hadhil bashariyah litahya ثم تتمتع كما تتمتع الأنعام ثم تموت إلى غير بعث ولا حساب أمر لا يليق بحكمة الله بل هو عبث محض karena alasannya adanya kehidupan manusia ini manusia yang diciptakan hidup di muka bumi ini untuk hidup litahya summa tatamatta kemudian di muka bumi tersebut para manusia hidup dan menikmati berbagai rizki yang telah Allah berikan kepada mereka ya, dari berbagai macam tanah apa hasil pertanian ya, kemudian berbagai makanan dan minuman. Kemudian setelah itu mereka thumma tamut ila ghairi ba'thin, kemudian meninggal. Setelah meninggalnya tidak ada nantinya tidak akan dibangkitkan di hari kiamat wala hisab, begitu juga tidak dihitung amalannya. Makanya seperti ini, ya. Amrun la yaliku bihikmatillah, ya amrun la yaliqu bihikmatillahi azza wa Ini adalah perkara yang tidak sesuai, tidak pantas bagi hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Bal huwa abathun mahab. Ini adalah perkara yang sia-sia. Ya, murni. Perkara yang sia-sia. Kalau seandainya manusia itu hanya hidup, ya, kemudian bernikmat-nikmat di muka bumi setelah itu meninggal dan tidak ada hari kebangkitan serta tidak ada hari perhitungan amalan. Ini adalah perkara yang sia-sia ya. dan tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah adalah Al-Hakim. Ya. Al-Hakim. Wala yumkin ayyuh ayyakhluqallahu hadhihi al-khaliqah wa yursil ilaiha ar-rusul wa yubihu lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lirrusul alaihim salatu wassalam thumma dan merupakan perkara yang tidak mungkin ya Allah menciptakan makhluk hidup ya seluruhnya terkhusus manusia dan jin yang dibebankan yang dibebankan kepada mereka syariat wa yursil ilaiha ar-rusul kemudian Allah mengutus para rasul kepada mereka wa yubihu lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin rusul, kemudian Allah me membolehkan ya darah orang-orang yang menyelisihi dan menentang dakwah Rasul. Ya. Orang-orang kufar ya, dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah ada ya, dihalalkan darahnya karena mereka menentang dakwah Rasul Ali alaihi wassalam. Ya. Setelah ini semua, kemudian Thumma takunun natijatu la syai. Akan tapi tidak ada nantinya ya, setelah meninggal kemudian sudah selesai perkaranya. Tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan amalan. Ini adalah perkara yang ya, tidak mungkin. Hada mustahilun ala hikmatillahi azza wa jal. Ini adalah perkara yang mustahil. Ya. Mustahil menurut hikmah Allah subhanahu wa taala ya jadi ini adalah dalil akli yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin menciptakan kita memberikan rezeki kepada kita bahkan mengutus kepada kita para rasul ya, alaihi salatu wassalam bahkan mensyariatkan jihad untuk melawan memerangi orang-orang yang menentang dakwah Rasul alaihi salatu wassalam kemudian setelah itu ya sudah selesai kalau meninggal tidak ada apa-apa kalau sudah meninggal ya sudah selesai, tidak ada kebangkitan, tidak ada perhitungan. Maka ini adalah perkara yang sangat ya, tidak bisa diterima akal dan bahkan mustahil menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Matin al Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar wad-dalilu qawluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan shahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ayat dalam surat Al-Muzammil ayat ke-15 sampai ke-16 kita akan baca syarahnya qala syarih rahimahullahu taala qauluhu bal arsala ilaina rasulan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita rasulan seorang rasul ya. seorang rasul ai annallaha azza wa jal arsala ilaina ma'syar hadhihi al-ummah ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yu'allimana al-kitab wal hikmah wa yu'allimana al kitab wal hikmah kama arsala ila man qablana ya maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seluruh umat manusia dan jin ini ya terkhusus kepada umat Muhammad alaihi salatu wasalam seorang rasul yaitu Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yang mana Rasul tersebut yatslu alaina ayati rabbina membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wa yuzakkina dan membersihkan jiwa-jiwa kita wa yuallimunal kitab wa yuallimunal kitab wal hikmah dan mengajarkan kepada kita Alkitab dan hikmah. Sebagaimana Allah telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kita. Maka dengan diutusnya para rasul alaihissalatu wassalam, lengkaplah nikmat yang telah Allah berikan kepada makhluk ini. Yang pertama adalah nikmat al-khalq, nikmat penciptaan. Kemudian disusul dengan nikmat ar-rizq. Nikmat Allah melimpahkan rizki kepada kita semua. Ya. Kemudian disusul dengan nikmat yang dengannya Allah ya. membantu kita untuk merealisasikan hikmah diciptakannya manusia dan jin. Ia tidak lain manusia dan jin diciptakan budun kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ai liyuwahhidun yaitu untuk mentauhidkanku dari tiga jenis tauhid. Dengan tiga jenis tauhid dan kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna sesuai dengan tata cara yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui perantaraan para rasul ya. maka dengan diutusnya rasul para rasul alaihi salatu wassalam maka lengkaplah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Nah, Ar-Rasul ya. Sedikit faidah lugawiyah, Ar-Rasul maknanya adalah Alladhi bu'itha birisalatin ya. Alladhi bu'itha birisalatin atau man bu'itha birisalatin. Dan wazan fa'ul ya, rasul wazannya adalah fa'ul bermakna ya, muf'al. Maknanya adalah muf'al. Wazan faul di sini rasul maknanya adalah muf'al, ai mursal. Orang yang diutus. Ya. ini makna rasul di dalam lughah. Adapun di dalam istilah syar'i yang disebut dengan rasul adalah rajulun min bani Adam أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه Seorang pria, ya, jadi rasul seluruhnya dari kalangan rijal, pria. Tidak ada rasul dari kalangan wanita. Ya. Maka jika ada di zaman-zaman akhir ini ada wanita yang mengaku sebagai seorang rasul, maka dia adalah kadzab, ya, seorang pendusta. Di dalam syariat Rasul maknanya adalah Rajulun min bani Adam, seorang pria dari kalangan bani Adam, ya. anak Adam alaihissalam. Jadi tidak ada Rasul dari kalangan jin, semua Rasul dari keturunan Adam alaihissalam. Auhallahu ilaihi yang Allah wahyukan kepadanya bisyar'in dengan membawa syariat dan dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, menyampaikan syariat dan risalah tersebut. Ini adalah makna rasul di dalam istilah, di dalam syariat. Ya. Baik, dan tugas Rasul sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala Setidaknya di sana ada tiga atau empat. Ya. Empat tugas diutusnya para rasul alaihi wassalam. Ya. Yang pertama dan semuanya tercakup dalam firman Allah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam penggalan ucapan beliau ini. Ya. Ketika beliau menyebutkan dalilnya والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا ya. Dari ayat ini kita bisa mengetahui ada empat setidaknya tugas para rasul. Yang pertama, annahu syahidun. Rasul tersebut sebagai syahid, sebagai saksi. Syahidun lil khalq wa syahidun alaihim. Menjadi saksi bagi para makhluk dan menjadi saksi atas mereka. Syahidun lahum bima amilu bihi min sunnatihi wa syar'illahi alladhi ja'a bihi wa syahidun alaihim bima tarakuhu walam lam ya'malu bihi para rasul itu ya terkhusus rasul kita Muhammad alaihi salatu wasalam adalah menjadi saksi bagi kita ya, saksi bagi kita bagi umatnya ketika mereka mau mengamalkan sunnah beliau dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala yang beliau diutus dengannya ya. maka beliau akan menjadi saksi yang membela kita kelak di hari kiamat. Akan tapi sebaliknya, beliau juga menjadi saksi yang memberatkan kita ketika kita tidak mau menjalankan sunnah beliau. Ya. Jauh bahwasanya dia akan pergi itu waktunya, selang waktunya lebih jauh.